سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق Demi langit dan yang datang pada malam hari وما أدراك ما الطارق Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. يوم تبلى السرائر Pada hari ditampakkan segala rahasia, فما له من قوة ولا ناصر maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. والسماء ذات الرجع Demi langit yang mengandung hujan, والأرض ذات الصدع dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Sungguh, mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.